Dan pada pagi hari ini, insya Allah kita melanjutkan kajian fiqhul qulub, itu tentang fikih hati. Masih membahas tentang nama-nama Allah dan hubungannya dengan perbaikan hati kita. Nama Allah berikutnya itu Al-Wali. Apa itu Al-Wali? Al-Wali ia mempunyai makna yaitu pengurus mempunyai makna yaitu ia sebagai pembela penolong itu adalah merupakan makna al-wali di mana pengaruhnya kepada hati dahsyat sekali kenapa karena hati ya selalu mengharapkan ada sesuatu atau ya ada zat yang senantiasa melindungi dirinya dari berbagai macam keburukan-keburukan dan memberikan kepada dirinya yaitu hal-hal yang sifatnya bermanfaat dan maslahat. Maka ketika hati kita itu ya telah punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala walinya ya dan sebagai penolong dan pembelanya dan yang mengurus segala macam urusan-urusannya maka hati itu akan menimbulkan tawakal kepadanya. Hati itu akan menyebabkan dia ketentraman untuk senantiasa bersandar kepadanya. Maka di saat itulah hati pun menjadi hati yang kokoh dan tegar. Ya dia betul-betul meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa mampu untuk menghilangkan kemudaratan dari dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada juga yang bisa memberikan kepadanya berbagai macam kemaslahatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu pun hati hanya berharap kepadanya saja. Ya, juga hati itu senantiasa dipenuhi dengan cinta kepadanya. Sehingga ketika ya hati itu beriman kepada nama Al-Wali, maka hati pun berusaha untuk menjadi dan berkeinginan untuk terus mendekat kepadanya supaya ia menjadi wali-walinya. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257. billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Sementara orang-orang kafir itu kata Allah, wali-wali mereka adalah para togut. Yukhrijunahum, para togut itu mengeluarkan mereka dari ya dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun mereka itu adalah ya penduduk api neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ikhwata Islam azakumullah wa Maka Allah wali dan semakna dengan wali adalah maula. Ya sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Hajj ayat 76, "Wa'tasimu billahi huwa maulakum, ni'mal maula wa ni'man nasir." Dan berpeganglah kepada Allah, dialah maula kalian dan dia adalah sebaik-baik maula dan sebaik-baik penolong. Ikhwata Islam, azakumullah iyakum. Apa makna daripada wali? Kata beliau, Al-wali alladhi yatawalla ibadahul mu'minin bi'auni wa taufiqihi. Wali adalah yang ya, memberikan loyalitas kepada kaum mukminin dengan pertolongan dan taufiknya wa yatawallahum bil inayati wal hifadhah. Allah berikan kepada mereka loyalitas dengan cara menjaga dan memperhatikannya. Wa yahfadhuhum min an yastafizzahum a'da'uhum an dinihim aw yasudduhum an ittiba'i nabiyihim. Allah jaga mereka supaya mereka tidak dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ya, ketika mereka terus beriman tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullahu wa ayakum. Maka Allah memberikan loyalitas kepada kaum mukminin sesuai dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dan setiap mukmin adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya akhi, ya, yang dimaksud dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah bukanlah orang yang seperti diklaim oleh sebagian masyarakat ya. Mereka menyiksa diri dengan ya ibadah-ibadah tertentu tidak wali Allah adalah yang beriman bertakwa mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wali Allah bukanlah orang yang terlepas dari syariat Nabi Muhammad karena itu hakikatnya adalah kekufuran ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum وهو سبحانه الولي الذي يتولى نصر أوليائه وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم ويتولى يوم القيامة ثوابهم وجزاءهم Allah adalah al-wali ya yang mengurus yang Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pertolongan kepada para wali-walinya memberikan bimbingan kepada mereka kepada apa yang bermanfaat di dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka dan memberikan pahala serta balasan ya untuk mereka kelak pada hari kiamat Inilah ya akhal Islam, makna al-wali. Di mana wali itu, ya nama wali ini hanyalah untuk orang yang beriman saja, tidak untuk yang lainnya. Allah bukanlah wali orang-orang kafir. Allah bukanlah wali orang-orang munafik. Ya Allah bukanlah wali orang-orang yang ateis. <clears throat> Tapi Allah hanyalah wali untuk orang-orang yang beriman saja. Ikhwata Islam وهو سبحانه مالك الملك ومالك التدبير في مخلوقاته ولي الذين آمنوا ينصرهم على أعدائهم ويمكن لهم في الأرض ويجيب دعاءهم maka Allah rajanya para raja Allah juga mengokohkan untuk mereka di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengatur seluruh makhluk-makhluknya maka dialah walinya orang-orang yang beriman dia dia membela mereka. Dia juga mengokohkan agama mereka di muka bumi ini dan meng meng mengijabah doa-doa mereka. Allah berfirman, "Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira." Cukuplah Allah sebagai wali dan cukuplah Allah sebagai penolong. Maka cukupkan diri kita, ya akhwat Islam, bahwa Allah wali kita. Kita tidak membutuhkan wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa huwa subhanahu waliyul mu'minina fid dunya wal akhirah waliyu man amana bihi wa aduwu man kafara bihi yansuru awliya'ah Allah walinya orang yang beriman di dunia dan akhirah ya yeah. Allah berfirman dzalika bi anna Allah maula alladziina amanu wa anna kafirina la maula lahum yang demikian itu karena Allah adalah walinya orang yang beriman dan bahwasanya orang-orang kafir itu tidak punya wali untuk mereka. Mereka tidak mempunyai penolong, tidak punya ya pembela kelak pada hari kiamat. Ikhwatal iman, anzakumullah. الله عز وجل مولى الخلق أجمعين فهو سيدهم وربهم وخالقهم ومالكهم وحاكمهم ومعبودهم dan Allah Subhanahu wa taala adalah maula seluruh akhlak seluruh makhluk di mana Allah sayyid mereka Allah Rob mereka, pencipta dan raja mereka. Allah sebagai hakim mereka dan sesembahan mereka. Khalaqahum thumma amarahum bil imani wal amni salih. Allah ciptakan mereka, kemudian Allah perintahkan mereka beriman dan beramal saleh. Fahuwa subhanahu alladhi tawalla ibadahu bihukmihil qadari. Fanafadha fihi ma sya'a min anwa'it tadbiri wa tasrif. Allah adalah wali juga mempunyai makna yang mengurus mengurus seluruh hamba-hambanya yang bersifat ya hukum kauni qadari di mana apa ya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang Allah kehendaki berupa pengaturan dan peraturan. Ya kemudian Allah pun menyuruh mereka untuk mengikuti syariatnya. Allah mengutus kepada mereka para rasulnya. Allah menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Kemudian ya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah urus ya pembalasan-pembalasan dan pahala untuk mereka. Allah berfirman, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq." Kemudian mereka akan kembali kepada Allah, maula mereka yang hak. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Maka ketahuilah milik Allah lah hukum dan dialah Allah secepat-cepatnya yang menghisap. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mencintai para walinya. Dan Allah menyediakan untuk mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah berfirman, "Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun." Bagi mereka adalah darussalam, surga darussalam ya negeri ketentraman, negeri keamanan, negeri kenikmatan, negeri kesejahteraan di sisi Rabb mereka dan dialah Allah wali mereka disebabkan amal-amal soleh mereka subhanallah maka siapa saja yang ingin menjadi wali Allah wajib dia beramal soleh adapun ya tujuan beramal soleh untuk menjadi wali Allah lalu kemudian lepas dari syariatnya itu hakikatnya wali syaitan ya akhi ya seperti yang dia diyakini oleh sebagian masyarakat ya seseorang katanya kalau sudah sampai derajat wali sudah lepas dari syariat Allah la haula wala quwata illa billah syariat siapa hal seperti itu ya tidak pernah Allah menyatakan demikian dalam Al-Qur'an tidak pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mewajibkan para nabi dan para rasul untuk mengikuti syariatnya dan mewajibkan seluruh hambanya untuk mengikuti peraturan ya pensyariatannya Ikhwatal iman, azakumullah. فأولياء azza wa jal hum muhibbuhu wa nasiru dinihi falahumus sa'adatu fid dunya wal akhirah. Maka wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang membela agama Allah, maka bagi mereka pasti diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah para wali-wali Allah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ketahuilah wali-wali Allah itu tidak akan pernah merasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati siapa dia yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat tidak akan berubah kalimat Allah atas mereka dan dia Allah dan itulah ya kesuksesan yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya akhi, ya hakikat wali Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang berpaling dari syariatnya ya, dan ia tidak mau menjadikan Allah sebagai maulanya, bahkan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsunya, itu hakikatnya wali-wali syaitan. Ya, beliau berkata, "Waman أَعْرَضُ an مَوْلَهُ وَاتَّبْعَ هَوَهُ فَإِنَّ inna يُسَلِّطُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانِ فَيَتَوَلَّهُ fayatawallah عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ dinahu لَهُ dunyah, لَهُ عَلَى مَعْصِيَةِ مَوْلَهُ Tapi siapa yang berpaling dari maulanya itu Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsunya, maka Allah akan kuasakan syaitan sehingga syaitan menjadi walinya. Dan Allah akan merusakkan agama dan setan itu akan merusak agama dan dunianya sebagai akibat daripada maksiat dia kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya Allah berfirman, الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah, walinya orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Sementara orang-orang kafir itu wali-wali mereka adalah tawud. Mereka mengeluarkannya dari ya, cahaya menuju kegelapan. Mereka lah orang-orang yang penduduk api neraka. Mereka kekal dalamnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kita tidak ingin menjadikan syaitan sebagai wali-wali kita. Kita ingin menjadikan Allah sebagai wali kita dan kita ingin pun ya Allah menjadikan kita sebagai wali-walinya. Tiada lain ya akhwal Islam jalannya adalah hanya satu, yaitu ittiba, ittiba. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berfirman, "Qul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku kata Rasulullah ikutilah aku yaitu Rasulullah SAW iya yuhibbukumullah wa yakfir lakum dhunubakum niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian ikhwatul iman azakumullah wa iyakum maka ya betapa agungnya seorang hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai walinya dan Allah sebagai wali satu-satunya untuk dirinya. Allah akan muliakan ia, Allah akan bela dia, Allah akan tolong ia ya akhal Islam. Ala ma al khaliq wa ma al waliyul hamid wa ma ashadda batsyahu bil mujrimin. Betapa agungnya pencipta kita, betapa mulianya dia sebagai wali dan yang terpuji dan betapa kerasnya siksanya terhadap orang-orang yang senantiasa berbuat jahat dan memaksiatinya ya akhal Islam. فهل يليق بالعاقل أن يتوجه إلى غيره ويتخذ وليا غير الخالق الرازق الغني الحميد Apakah layak buat orang yang berakal? Ya, orang yang berpikir sejenak, ya, layakkah dia mengambil wali selain Allah? Sementara Allah satu-satunya pemberi pemberi rezeki dia, Allah yang memberikan yang menciptakan dia, maka ya akhi, orang yang berakal tidak akan pernah mau mengambil wali selain Allah Subhanahu wa taala. Dia cukupkan Allah sebagai walinya. Ini Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 14 15. Qul aghayra Allah attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'im wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakan Muhammad, apakah selain Allah aku akan ambil wali? Sementara dia pencipta langit dan bumi. Dia yang memberikan makanan dan tidak pernah diberikan makan oleh siapapun juga. Katakan, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali Islam. Dan janganlah kalian sekali-kali menjadi orang-orang yang musyrikin Katakan sesungguhnya aku khawatir jika aku memaksiati Robku, Allah yang memberikan kepadaku suatu hari adab yang sangat besar dan adab yang sangat pedih. Subhanallah ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dialah Allah wali kita dan ambil Allah sebagai wali satu-satunya yang kita sembah, yang kita berharap kepadanya, yang kita meminta pertolongan kepadanya tidak ada ilah yang berhak kecuali di, yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun selain manusia, selain Allah berupa makhluk-makhluk yang lemah, mereka tidak bisa memberikan pertolongan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa memberikan rezeki. Mereka tidak bisa menolak mudarat untuk dirinya sendiri. Mereka juga sama sekali tidak mampu untuk memberikan kepada kita ya apa yang kita inginkan dan yang kita butuhkan kalau bukan Allah yang memberikan itu semua kepada ya kita ya akhwat Islam azakumullah semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat dan kita berusaha untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya wali kita dan berpaling dari ya selain Allah Subhanahu wa taala wabillahi taufiq nah Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang Anda sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Itu tentang nama Allah Al-Wali dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita simak dengan baik. Nabi Khalil Islam azani Allah wa Untuk selanjutnya kami buka sesi soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda di 0819896543. Nabi kata Islam azani Allahu ayyakum untuk pertanyaan yang pertama kami angkat dari pesan singkat yang masuk Ustaz ada apakah termasuk salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala itu Al-Maula dan banyak terkadang orang-orang memberikan gelaran kepada seorang yang saleh dengan sebutan Maulana. Apakah benar demikian Ustaz? Ya. Ketahuilah ya akhul Islam azakumullah wa bahwa sudah kita sebutkan tadi dalilnya. Ya tentang nama Allah di antara nama Allah adalah Maula. Jadi betul nama Allah adalah Maula dan Maula itu sama dengan wali. Ya. Dan Maula itu artinya yang mengurus kita, yang membolong, menolong kita, membela kita. Maka pantaslah pantaskah kita untuk menyebut seseorang sebagai Maula? Ya misalnya Maulana Malik Ibrahim atau Maula Maula dan yang lainnya. Ya. Sebetulnya kata-kata seperti ini tidak pantas. Ya. Kata-kata seperti itu kalau bisa kita berusaha untuk merubahnya. <clears throat> Maka kenapa demikian? Karena sebetulnya hakikat maula itu hanya untuk Allah yang menolong kita, yang membela kita, yang memberikan apa namanya berbagai macam kesenangan dan kebutuhan hanya Allah untuk kita. Memang ya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagian mengatakan Maula itu Tuan artinya. <clears throat> Tapi sebetulnya bukan hanya Tuan. Maula itu dari kata wali yang artinya memberikan, yang mengurus, yang memberikan pertolongan, yang memberikan perhatian, ya. Maka dari itu ya kita berusaha ya untuk uh, tidak memanggil seseorang dengan kata maula. Cukuplah maula, kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Nah. nah Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz dan untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Lukman di Bogor Barat dengan Pak Lukman di Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, eh, saya mau tanya ini saat kita sholat kan eh, harus merapatkan sholat, merapatkan sholat ya. Uh-huh. saat saya itu merapat-rapatkan ada seorang anak kecil belum disunat kata imamnya itu yang lu dapatkan kata kata di atas soalnya di sunat kata seorang imamnya apakah apakah benar itu pak Ustaz mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya silakan Ustaz apa katanya ya bahwasanya uh, ada anak yang masuk dalam salat tapi tidak dia perkenaan oleh imam karena belum dianggap belum sunat seperti itu oh iya memang terjadi perselisihan para ulama tentang masalah ini. Iya. <clears throat> Apakah uh, apa namanya anak kecil itu yang belum memayis itu sudah dianggap safnya apa tidak? Iya, sebagian mengatakan tidak boleh. Maka anaknya anak kecil itu dikhususkan di belakang. Ya, khusus anak-anaknya saja, anak-anak saja Sebagian mengatakan boleh. <clears throat> Iya. Di antaranya adalah asar dari sebagian sahabat yang mengatakan hendaklah diboleh seorang anak didirikan bersama orang-orang dewasa yang lainnya. Dan Al-Hafidh Ibn Abdul Bar membawakan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab, ya. Annahu idza ra'a sabiyan fi saf akhrajahu Aba Umar bin Khattab apabila melihat anak kecil sobi sobi itu ya biasanya anak kecil yang belum memayis. kalau Umar melihat anak kecil atau sobi di dalam sof maka beliau akan mengeluarkan dari saf ya demikian pula diriwayatkan dari beberapa sahabat yang lainnya atas atas dasar inilah <clears throat> ya sebagian ulama berpendapat bahwa anak kecil itu ya tidak boleh berada di dalam saf orang dewasa. Ya, kemudian yang lebih bagus adalah mereka dikhususkan saja di belakang. Ya, khusus untuk anak-anak saja Allah alam. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian juga untuk Pak Lukman. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa yakum sebelum kami lanjutkan notis soal jawab, kami informasikan kepada Anda semua bagi Anda yang bertanya melalui telepon, mohon uh, untuk mengecilkan suara televisinya ataupun radionya agar dapat kami simak dengan baik eh, komunikasi yang eh, Anda sampaikan. Nah, kata selama azani ya Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Ini dengan Rusdi di Batam. Iya, silakan Pak Rusdi. Ya. Hmm, ini Pak mau nanya, ada Mohon mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan mohon suara televisinya dikecilkan lupa karena feedback ke studio kami. Iya, Cukup Bapak mendengarkan lewat telepon saja Pak. Nanti jawabannya bisa Bapak mendengarkan lewat televisi. Ya, silakan Pak. Halo Pak. Pak. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya kan pelajar be bekam Pak. Mm -hmm. Tapi saya pernah baca uh, hadis bahwa uh, upah bekam itu disamakan dengan ini apa namanya hasil zina sama jual beli anjing. Nah itu gimana Pak? Nah, itu keterangan hadis itu Pak. Boleh nggak kita ngambil dari kita upah Babakam. untuk bebekam itu Pak? Baik Pak Rustam. Terima kasih banyak Pak Rustam. Ya. Eh, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya uh, melarang dari mahril bagi maharnya pelacur ya dan apa namanya uh, hijamah yaitu dari berbekam. Namun larangan ini dibawa kepada makruh oleh para ulama. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibekam dan beliau apa namanya memberikan pembekamnya itu uh, dua dinar. Ya, saya, saya dua dinar deh. Maka pada waktu itu kalaulah upah bekam itu hukumnya haram, Nabi tidak akan memberinya kepada si pembekam tersebut. Namun dalam kitab Daud disebutkan hendaknya ya hasil berbekam itu diberikan untuk binatang ternak. Ini menunjukkan bahwa eh, apa upah dari berbekam, membekam itu upah yang tidak bagus, walaupun halal itu. Tapi itu sesuatu yang kalau bisa kita hindarilah ya karena itu kurang bagus ya karena adanya apa namanya larangan dari Nabi bahkan Nabi SAW menganggap bahwa itu lebih baik diberikan kepada binatang ternak mengapa demikian kata para ulama karena ini berhubungan dengan darah ya maka karena itu berhubungan dengan darah sedangkan darah itu sesuatu yang menjijikan yang sebagian ulama bahkan mengatakan itu najis maka pada waktu itu ya kita berusaha untuk semaksimal mungkin kalau bisa bisa mencari yang lain ya carilah yang lain. Allah a'lam. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Saat Demikian jawaban Pak Rustam di Batam. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar. Nah, untuk berikutnya khatul Islam kembali kami angkat melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Umu Azizah. Ini di luar tema Ustaz, boleh? Iya, silakan Ibu. Iya mungkin Ustaz kan kemarin ayah saya baru aja meninggal Ustaz terus di dalam pengurusannya itu saya sangat ingkar sekali tapi saya tidak berdaya Ustaz tapi selesai sholat jenazah uh, yang menjadi imam itu adik ipar saya eh, setelah selesai meng mengsalati itu jenazah kok terus dilanjutkan ini Ustadz katanya uh, membayar sholat yang tertinggal dari mulai sholat uh, subuh sampai sholat isya lengkap rekaatnya semuanya lengkap hati saya ingkar sekali Ustaz tapi saya tidak percaya apa-apa terus apa dampaknya bagi ayah saya Ustaz yang sudah menjadi jenazah di depan disolati hukuk sujud kayak gitu Ustaz yeah. mohon mohon pencerahannya mohon keterangannya Ustadz. Ya. Hati saya sampai sekarang belum tenang Ustadz. Ya, terang di dalam keluarga saya baru saya yang belajar sunnah Ustadz. Ya. Mohon penjelasannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya apa ya? Uh, belum lama ayah beliau meninggal Ustaz. Nah, tapi kemudian yang menjadi imam itu adalah kakak saudara iparnya beliau. Kemudian uh, beliau dari kakak saudara ipar ini melakukan sholat-sholat yang ditinggalkan oleh jenazah ini eh, dari subuh sampai isya. Nah, yang beliau bertanya bagaimana keadaan ayahnya yang <coughs> yang dalam praktis eh, praktek di lapangan itu ketika menguburkan beliau uh, mendapatkan uh, ibadah yang seperti tadi itu Seth. Dia sholatnya di kuburan? Uh, tidak, jadi uh, si mayat itu di depan, kemudian imamnya ini Eh, melaksanakan sholat yang ditinggalkan oleh si, si, si, apa, si mayit dari subuh sampai isya Ustaz. Hmm. hmm. Pertama, ya, yang saya dapatkan dari dari, dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW yang bisa untuk dikodok itu adalah puasa. <coughs> Yaman mata wa alaihi siyam soma anhu waliyu kata Rasulullah SAW. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia mempunyai hutang puasa, maka hendaklah walinya yang mempuasakannya. Adapun sholat, saya belum mendapatkan satupun hadis yang menunjukkan bahwa seseorang yang meninggalkan sholat ya karena udur seperti koma ataupun pingsan lalu kemudian meninggal hendaknya dilaksanakan sholat tersebut oleh walinya dalam artian oleh apa namanya anak-anaknya ini butuh dalil Ya, karena kada kaidah usul fikih mengatakan qadha itu membutuhkan kepada dalil yang baru. Dan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kepada itu. Kalau wanita haid saja yang meninggalkan sholat di saat haidnya, itu hanya diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Maka hal ini pun tidak ada bedanya dalam itu. Makanya kita butuh kepada dalil. Mana dalilnya? bahwa ya anak ada kewajiban untuk mengkodokkan sholat orang tuanya yang ya sholat tersebut terluput misalnya karena ya sakit-sakitnya yang sangat berat. Uh, kemudian sebelumnya ya tentang bolehkah kita memanggil seseorang maula, maulana atau yang lainnya. Saya jadi ingat suatu hadis yang ya Allah tadi saya lupa. Itu Nabi SAW berkata kepada Zaid bin Harithah, "Anta akhuna wa maulana." engkau adalah saudara kami dan maula kami. Ya, ini menunjukkan bahwa ia memberikan kata maula kepada seorang muslim boleh saja. Ya. Jangan kita katakan maulana. Kenapa? Karena orang beriman itu wali untuk orang beriman yang lainnya, betul. Adapun untuk orang kafir maka tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Nah. nah dan untuk uh, mungkin tadi yang dikhawatirkan oleh sang ibu tadi, apakah ayahnya akan mendapatkan siksa dari perbuatan dari saudara ikhwannya apa atau tidak Ustaz? Uh, tentu ya Allah Ta'ala berfirman Allah taziru waziratu ikhukhra Tid Seseorang tidak akan mm, menanggung dosa orang lain ya maka kalau si ayah tersebut ya melakukan hal apa namanya sudah meninggal dunia kemudian anaknya melakukan hal seperti itu dan ternyata itu ternyata di sisi Allah itu perkara yang bid'ah misalnya ya karena tidak adanya dalil maka si ayah tidak ada tidak akan menanggung dosanya anak ya tidak akan menanggung dosanya anak maka itu adalah kesalahan si anak tersebut tentunya kenapa dia melakukan perkara tidak berdasarkan kepada dalil sementara agama ini harus berdasarkan dalil bukan sebatas rokyu rokyu semata. Hmm. Allah a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Demikianlah jawaban untuk Ummu Aziza. Mudah-mudahan dipahami dengan baik dan benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa mengampuni atas segala dosa ayahandanya. Nabi khatal Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan kembali melalui pesan melalui eh, telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Eh, dengan hamba Allah di Sulawesi Tenggara. Ya, silakan. Eh, Abi, eh, Assalamualaikum Ustaz, Barakallahu Fikum. Fikum, Barakallah. Uh, Ustaz, uh, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara yang santun untuk uh, memberitahukan orang tua bahwa uh, sholat itu memang benar-benar amalan ibadah yang wajib. Jadi uh, apabila saya sebagai anak memberitahukan secara santun atau maksudnya apa namanya uh, pelan begitu, uh, seringkali dikira mungkin um, tidak begitu uh, berat begitu uh, tanggung jawabnya. Tapi kalau misalnya saya juga memberitahukan dengan cara yang agak uh, kurang santun saya uh, takut juga terkena apa durha mendurhakai kedua orang tua Ustaz yeah. apakah boleh misalnya saya uh, mendiamkan saja uh, apa uh, selama beberapa waktu begitu karena betul-betul sangat tidak menyukai bau apa saya sudah belajar amalan sunnah kemudian orang tua sendiri begitu meninggalkan hal yang sangat wajib uh, mohon penjerahan dan apa namanya ya. uh, masukannya Ustaz. fiqum Barakallahu fiikum atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kewajiban anti adalah untuk mengingatkan. Ya. Sesuai dengan keadaan yang tentunya anti lebih tahu. Apakah yang lebih maslahat dengan cara agak tegas atau dengan lemah lembut. Walaupun tetap pada asalnya mendakwahkan orang tua itu harus dengan lemah lembut. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian dalam Al-Qur'an. <clears throat> Iya. kita dilarang untuk mengucapkan uf kepada orang tua kita. Maka sampaikanlah oleh anti, oleh penanya tadi kepada orang tuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kebutuhan. Ingatkan dulu kepada orang tua kita, ya, orang tua ibu tadi yang bertanya, ya, bahwa siapa sih yang menciptakan kita selama ini? Siapa sih yang memberikan rezeki kepada kita selama ini? Ingatkan dulu, ingatkan masalah yang seperti ini. Supaya dia ingat bahwasanya dia adalah hamba Allah begitu. Apabila masalah ini dia sudah ingat bahwa Allah pencipta kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya. Terus ingatkan bahwasanya Allah pun juga minta Allah memerintahkan kita, kita untuk kita beribadah kepada Allah. Ya. Sedikit demi sedikit kita bawa mungkin selama ini dia ya kurang yakin akan adanya Allah. Selama ini <clears throat> dia tidak sholat kenapa sih? Karena akidahnya dia yang sangat lemah di hatinya. Maka ingatkan dulu ya tentang siapa Allah. Kenalkan dulu siapa Allah. Ya. Sehingga ketika kita telah mengenalkan dia tentang Allah, lalu baru kita apa ingatkan bahwa Allah meminta hamba-hambanya untuk menyembah dirinya. Iya. Kemudian baru kemudian kita sampaikan bahwa ya apa namanya ibadah yang amat agung di sisi Allah adalah sholat lima waktu. Sampai-sampai Rasulullah SAW yang apa namanya di Isra Mi'rajkan dan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala demi untuk diwajibkan kepadanya sholat lima waktu. Nah, cobalah ya. Memang untuk eh, apa nama mendakwahi manusia itu tak mudah. Butuh kepada kesabaran. Ya, maka ketika kita sudah memberikan nasihat ternyata belum diterima juga, jangan kemudian hati kita ya dihantui oleh keputusasaan tidak boleh. Jangan hati kita kemudian diwarnai dengan kebosanan dan kejemuan, jangan. Ya teruslah dan teruslah dan teruslah ingatkan, ingatkan, ingatkan. Walaupun mengingatkannya nggak harus setiap hari, mungkin ya kita jeda dulu beberapa waktu. Ya, kemudian ingatkan lagi, ingatkan lagi dengan berbagai macam cara yang kita tampaknya ya insya Allah itu cocok buat mereka atau misalnya kita kalau misalnya ternyata anak dicuekin ah siapa kamu bu kencur, anak bu kencur gitu baru anak kemarin sore gitu kan maka cobalah misalnya uh, anti tadi menghubungi kakaknya orang tua kita atau pamannya orang tua kita yang dia hormati untuk menasihati dia ya atau dia punya teman yang dia hormati untuk menasihati dia untuk diingatkan tentang pentingnya masalah sholat Iya, Allah a'lam. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Ibu di sana dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tuanya dan juga untuk kita semua. Allahumma amin. Nah, Islam azani Allah wa yakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui pesan singkat. Ustaz ada satu amalan yang berbunyi eh, sebagai zikir yaitu eh, wali ya Allah wali fiddin wal akhirah. Apakah ucapan ini diperbolehkan untuk diucapkan sehari-hari Ustaz? Silakan Ustaz. Wali fi dunya wal akhirah mungkin. Hmm. Ketahuilah bahwa ucapan apapun juga yang tidak berasal dari Allah dan Rasulnya dan Rasulullah SAW pun juga tidak merutinkan ucapan tersebut bahkan juga tidak pernah mengucapkannya jangan kita yakini itu sebagai sebuah sunnah iya apalagi untuk melanggengkannya seakan-akan itu sunnah maka ini tidak diperkenankan. Ya, kalau kita menganggapkan ini baik, menganggap baik saja sudah membuat syariat itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan manis tahsana syai'an faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik sesuatu berarti dia sudah membuat syariat. Sementara syariat hanya milik Allah dan yang berhak untuk membuat syariat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Kata-kata anta waliyi fid dunya wal akhirah, engkau ya Allah waliku di dunia dan akhirah. Memang bagus dan benar dan itu termasuk ayat Al-Qur'an. Ya. Tapi adakah contoh dari Nabi SAW bahwa Nabi merutinkan mengatakan demikian setiap hari? Ya, apakah Nabi tidak tahu tentang ayat tersebut? Atau kita merasa lebih tahu dari Nabi SAW? Ya, Rasulullah SAW orang yang paling tahu bagaimana mengamalkan al quran al Karim. Rasulullah SAW telah dibimbing oleh Allah bagaimana mempraktekkan al quran al Karim. Tapi apakah Anda mendapatkan satupun riwayat misalnya dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW merutinkan itu tiap hari mengucapkan Allahumma anta wali fid dunya wal akhirat terus tiap hari begitu? Iya. Seakan-akan kalau kita tidak mendapatkan hal itu ketahuilah jangan sampai kita merasa seakan-akan kita lebih pintar dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW yang paling tahu tentang syariat yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dari itu, Ibu ya atau penanya tadi ya, cukupkan dengan eh, zikir-zikir uh, yang Rasulullah SAW rutinkan dan ajarkan kepada kita. Ya ada zikir pagi dan petang, ada zikir-zikir yang lain yang Rasulullah SAW telah ajarkan ya seperti ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim demikian pula ya ucapan ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la qadir 100 kali di waktu pagi dan petang dan banyak lagi ya yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita maka ya cukuplah petunjuk Rasulullah SAW yang kita ikuti, yang kita rutinkan, karena ya beliau memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada kita tentang hakikat syariat yang Allah cintai dan ridhai. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz dan berikutnya masih kami angkat melalui pesan singkat Ustaz dari beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz mohon jelaskan apakah benar uh, sembilan wali itu memiliki mu mujizat uh, sebagai kesaktiannya dan bagaimana dengan dengan keberadaan mereka Ustaz? Silakan Ustaz. Pertama, mukjizat itu hanyalah untuk para nabi. Ya. Siapapun orang yang soleh dan beriman, ya, mereka tidak punya mukjizat. Karena mukjizat itu kekhususan para nabi. Adapun untuk selain para nabi dan rasul itu disebutkan karomah. Namun, ya, karomah itu bukan syarat untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hakikat karomah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan bersyukur atau dia malah kufur? Makanya sebuah kesalahan ketika ya ada orang yang dia berharap sekali diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya ternyata dia tertipu. Dia menjadi ujub, dia menjadi bangga diri, dia seakan-akan merasa sudah tinggi derajatnya di sisi Allah ini hakikatnya dia tertipu Allah. Makanya ya di dalam uh, ya tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis yang mengatakan bahwa syarat untuk menjadi wali Allah itu harus punya karomah, tidak. Iya. Berapa banyak para sahabat yang tidak dinukir kepada kita bahwa mereka diberikan karomah, tapi mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Adapun tentang wali songo, ya memang telah disebutkan dalam sejarah-sejarah Islam sejarah-sejarah di negeri kita akan keberadaan mereka. Ya. Dan juga disebutkan di beberapa literatur bahwa ya Wali Songo itu berasal dari Turki yang datang dan diutus oleh kerajaan Turki untuk apa namanya e, memberikan sumbangsih untuk kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Dan ternyata ya mereka adalah para ahli di bidang yang satu di bidang pengairan, yang satu di bidang ya ketatanegaraan, dalam politik, dalam perekonomian dan yang lainnya. Ya. Adapun apakah mereka punya karamah wallahu a'lam, yang jelas ya yang harus kita kritisi adalah yang pertama bahwa sejarah-sejarah di negeri kita ini ya kebanyakan berasal dari pertama cerita-cerita orang-orang terdahulu ya dan bisa jadi cerita-cerita tersebut bisa saja ditambah-tambah dan yang lainnya. Yang kedua berdasarkan kepada situs-situs ya. Adanya penemuan peninggalan-peninggalan dan yang lainnya. Ya, walaupun sebetulnya situs-situs pun juga harus di apa namanya diteliti lagi akan kebenarannya apakah itu buatan orang-orang setelah zamannya para sembilan wali atau siapa ya karena yang namanya situs itu bisa saja dibuat-buat maka tenta, tentu ya para peneliti hendaknya berusaha jangan mudah untuk oh ada situs ini kemudian dijadikan sebagai sebuah ya apa namanya ya bukti padahal ya belum tentu situs itu benar bisa jadi dibuat oleh orang-orang sebelah setelahnya yang jelas ya yang saya pernah tanya kepada para ahli sejarah yang betul-betul paham -betul ya mereka mengatakan bahwa Wali Songo itu memang ada di Indonesia ini. Namun tentang cerita-cerita mereka bagaimana jalannya citra mereka kebanyakan ya dari penukilan orang-orang terdahulu yang kita tidak tahu kalau kita nilai dari sisi kita nilai dari sisi sanad hadis atau ilmu hadis barangkali tidak akan masuk ya. Ya kalau dalam sejarah Islam semua kejadian-kejadian diceritakan dengan sanad dan setiap sanad diperiksa perawi-perawinya apakah perawinya fiqah dipercaya atau tidak. Iya. Makanya kalau dalam sejarah Islam ya, alat untuk meneliti adalah bukan hanya sebatas situs. Bukan hanya sebatas apa namanya eh, kata orang tua tapi juga sanad dalam kitab-kitab para ulama telah dituliskan kemudian sanat-sanatnya diperiksa apakah sanatnya ini betul-betul orang-orang yang bisa dipercaya atau tidak ya di sana ada kriteria-kriteria seorang perawi itu harus memenuhi syarat begini dan begitu dan ini semua tidak ada dan bi tidak bisa kita aplikasikan di dalam masalah sejarah sejarah yang yang yang apa namanya yang sudah kita sebutkan tadi makanya eh, saya yakin adanya wali songo tersebut, tapi bagaimana cerita mereka hidupnya dan yang lainnya, Allah alam saya tidak tahu. Karena ini butuh kepada apa namanya, ya, eh, pengaplikasian ilmu yang betul-betul bisa eh, meyakinkan bahwa itu adalah merupakan sejarah yang otentik dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan begitu Allah alam. Nah, nah Ustaz, jazakallah karena atas jawabannya atas jawabannya yang telah Anda berikan Ustaz. Ya, tentunya untuk satu hal butuh ilmiah saja, butuh penelitian yang sangat iya, dalam. Ya, nah. Baik, untuk berikutnya Ikhwatal Islam Azani Allah wa yakum. Kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Mohon maaf dulu sebelumnya tolong dikecekan dulu salah ter salah televisinya ataupun radionya. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Eh, begini Ustaz, tiga hari menjelang Lebaran tahun kemarin, hmm suami saya meninggal dunia Ustaz. Mm-hmm. Jadi sewaktu dia meninggal itu malam habis sholat raweh dia langsung jatuh pingsan dan sekitar jam setengah sembilan pagi meninggal Ustaz. Apakah dia itu masih punya hutang puasa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Yang seperti ini ibu insya Allah tidak punya hutang puasa. Ya kenapa? <clears throat> Pertama bahwa jadi ya, waktu malam ia sudah pingsan dan sudah tidak sadarkan diri dan sakit. Dan itu adalah suatu udur buat dia. Di pagi harinya jam 9 dia meninggal dunia. Maka yang seperti ini insya Allah bu ya tidak punya hutang puasa jadi ibu tidak perlu untuk mempuasakan bagi mayat ya tapi kalau ibu mau berhati-hati untuk bayarkan fidyah buat dia satu hari itu ya silakan ya sebagai kehati-hatian Allah a'lam nah nah Ustaz jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz dan demikian jawaban untuk ibu mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar Nah, kita angkat berikutnya kembali melalui telepon. Silakan. Ya. Ya. Ah, mohon maaf mungkin terganggu konek eh, komunikasi kita dengan beliau di sana. Kita tunggu berikutnya untuk penelpon yang lainnya. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Gufron di jalan nih. Pak Gufron di jalan. Silakan Pak Gufron. Iya, eh, Pak Ustadz, eh, saya mungkin menanyakan tentang minggu yang lalu karena nggak masuk. masuk. Mm -hmm. e, tentang kursi Allah itu kan kalau dilemparkan ke aras tuh kayak jin gitu. Mm-hmm. Nah artinya bahwa tidak semua arti kursi itu tempat duduk kan. Nah keberadaan arti makna kursi bagi Allah itu seperti apa? Nah, terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uh, eh, pertama Bapak wajib kita imani ya segala sesuatu sesuai dengan teks daripada nas hadis tersebut. Apakah kursi Allah itu artinya tempat duduk sebagaimana kita pahami ataukah yang lain? Memang ada penafsiran dari sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan kursi adalah maudhi'ul qadam yaitu tempat kaki ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang maha tahu bagaimana ya. Bukankah kursi dibandingkan dengan aras itu uh, seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir? Lalu betapa kecilnya kalau begitu ya kaki Allah Subhanahu wa taala kalau kita pikir-pikir dengan, dengan akal pikiran kita. Kalau begitu, kalau katakan kursi itu sama dengan kursi tempat duduk singgah sana Allah Subhanahu wa taala betapa kecilnya kalau begitu. Memang kalau kita pikirkan dengan akal pikiran kita nggak bakalan masuk pak. Masalah gaib itu sulit dicerna oleh akal pikiran. Masalah gaib itu ya amat-amat tidak mungkin untuk kita pikirkan dengan ya eh, analogi kita dengan logika kita. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'la. Ya kalaulah agama kita ini hanya sebatas berdasarkan ra'yu, tentu bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atas. Tapi sungguh kata Ali bin Abi Thalib, aku melihat Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW mengusap bagian atas khufnya saja. Padahal kan yang menyentuh tanah, yang menginjak ini kan bagian bawah. Tapi kenapa Nabi SAW hanya mengusap bagian atasnya saja? Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalaulah agama kita ini dengan ra'yu, maka sulit sekali untuk memahaminya. Kewajiban kita adalah taslim, kewajiban kita adalah beriman, kewajiban kita adalah ya berkata aman nabi kulumin ini indi Kami beriman kepada semua ini. Semua itu berasal dari si Rob kita. Ya, hanya Allah yang tahu tentang hakikatnya. Allahu a'lam. Nah, nah Ustaz, jazakallah khairan. Demikian juga untuk Pak Gufron yang sedang dalam perjalanan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dalam perjalanannya dan bersama orang-orang yang bersama beliau. Allahumma amin. Nama kata Islam azan ya Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon dan masih ada waktu yang cukup panjang untuk kita bersaljab dengan beliau di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Maaf. Pak Junaidi di Babelan, ya Ahi. Ya, silakan Pak Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak ini saya masih masih belum paham yang masalah sholat empat rakaat sholat ba'da isya, Pak Ustaz ya. Hmm. Apakah ini termasuk sholat ba'diyah atau bukan, Pak Ustaz? Contohnya begini Pak Ustaz, saya mengerjakannya begini Pak Ustaz. Setelah salat ba'da, apa ba'diyah bisa, saya salat sunnahnya itu empat rakaat Pak Ustaz. Saya kerjakannya seperti itu gitu Pak Ustaz. Apakah benar apa salah saya Pak Ustaz? Saya minta penjelasan Pak Ustaz. Yeah. Saya mengerjakannya dua, dua salam, dua salam gitu Pak Ustaz. Yeah. Ya, ya sekarang ya Ustaz. Akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uh, Bapak, ya. Kalau kita lakukan itu secara terpisah lebih bagus. Kenapa? Karena Nabi SAW hanya menyebutkan tentang Ba'diyah Isya dua rakaat. Ya, tapi kalau Bapak, saya mau meniatkan dua Ba'diyah Isya sekaligus surat empat rakaat tersebut boleh atau tidak? Kita katakan boleh, boleh saja. Karena jumhur ulama, ya pendapat jumhur mengatakan bahwa menggabungkan dua surat sunnah dalam satu rakaat, misalnya sholat sudu dengan sholat tahiyat masjid digabungkan, maka itu boleh, silahkan sah. Maka kalau bapak misalnya menggabungkan antara ba'diyah isya dengan empat rakaat tersebut, ya silahkan saja, ya Allah wa'ala. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya untuk Pak Junaidi di Babelan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar dan semoga Allah SWT mudahkan dalam menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Islam Azani Allahu Yakum untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui SMS yang masuk dari pertanyaan pendengar kita Ustaz di Tanjung Pinang dengan Ibu Mariam. Beliau bertanya Ustaz, apakah ada doa yang khusus dalam menyambut bulan suci Ramadan ini Ustaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, silakan Ustaz. Hmm, kalau dari Rasulullah SAW saya tidak tahu. Ya, barangkali ada pemirsa atau pendengar yang tahu bisa menyampaikannya. Namun kalau dari apa namanya e, tabiin, ya seingat saya ada. Kalau tidak salah dari Al Hasan Al Basri, ya, di beliau apabila datang bulan Ramadan, ia mengatakan Allahumma salimna Ramadan, ya, saya lupa nih agak-agak lupa ini ya sebentar uh, Yahya bin Abi Kathir ya beliau berkata Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala namun ini ya bukan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak bisa diyakini sebagai sebuah sunnah ya karena untuk dikatakan sunnah itu adalah apabila ia berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang adapun dari Rasulullah SAW secara khusus saya belum saya tidak mengetahui. Allah Nah, nah Ustaz, jazakallah khairan. Demikian aja untuk Ibu Maryam di Tanjung Pinang. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Maaf Ibu mungkin dikecilkan suara televisinya dulu. Iya. Iya, terima kasih Ibu. Ya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa dan di mana? Dari hamba Allah dalam perjalanan. Ya, silakan Ibu. Uh, begini Ustadz, uh, eh, ada saudara sepupu saya yang mm -hmm. mengikuti kelompok tabik yang mengatakan mm -hmm. di kitab Imam Nawawi itu uh, ada ditulis boleh bertawasul dengan uh, Rasulullah. Mm -hmm. Uh, terus dia mengatakan kalau manhat salaf itu bid'ah karena di zaman Rasulullah itu tidak ada uh, salaf. Hmm. Uh, sama satu Bisa lagi Ustaz, bolehkah kita memutuskan tali rami yang saudara sepupu kita uh, si A? Iya. Terima kasih itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Intinya tadi apa ya? Yang pertama tentang uh, tawasul saat kepada Rasulullah SAW mm -hmm. dalam satu kitab yang ditulis oleh satu kelompok ini mengatakan bahwasannya Imam Nawawi mengatakan boleh bertawasul ke kepada Rasulullah SAW. Ya. kemudian ada pertanyaan yang kedua, boleh tidak memutuskan hubungan satu rahmi dengan saudara yang jelas-jelas kesiahannya sebagai seorang syiah. Iya. <coughs> Tawasul kepada Rasulullah SAW Bila maksudnya itu yaitu kita bersalawat untuk Rasul SAW sebelum berdoa, maka itu hakikatnya tawasul dengan amalan saleh, yaitu dengan salawat kita untuk Rasul SAW. Adapun tawasul melalui zatnya Rasul, maka ya tidak ada satupun salafus saleh dari kalangan sahabat, tabiin, tabiut, tabiin yang memperbolehkannya kecuali dalam riwayat-riwayat yang sangat lemah. Seperti kisah Imam Syafi'i yang bertawasul di kuburan Imam Abu Hanifah ternyata itu tidak ada sanadnya sama sekali. Itu dibuat-buat ya. Demikian pula riwayat-riwayat sebagian sahabat bertawasul dengan di kuburan Nabi itu pun juga lemah sekali tidak ada yang sahih. Makanya hadis-hadis tentang tawasul, bolehnya tawasul melalui rasul ataupun orang soleh yang sudah meninggal itu tidak lepas dari dua. Ima dia hadisnya doi apa palsu atau dia doif. Sementara dalam masalah akidah, seluruh ulama sepakat bahwa hadis doif tidak boleh dijadikan hujah. Ini telah saya jelaskan hujah orang-orang atau dalil orang-orang yang bolehkan tawasul melalui mayat itu dalam kitab saya yang berjudul eh, kuburan bukan tempat ibadah. Saya sebutkan sekitar 30 lebih ya dalil dan saya bantah yang saya kritik kritisi dari sisi sanadnya dan dari sisi pemahamannya maka dari itu ya pendapat para imam yang muktabar adalah bahwa bertawasul melalui mayat yang telah meninggal dunia itu termasuk ya perbuatan kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW di mana ya orang-orang Quraisy mempunyai empat patung yaitu Lata, Uzza, Yamanat dan Hubal. Dan orang-orang Quraisy itu, ya, e, Lata ini adalah merupakan orang soleh yang tadinya waktu hidupnya ibadahnya adalah luar biasa. Di antara ibadah Lata adalah dari kata karena Lata itu ada kata alat, Lata ya lutu, ya artinya menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang jemaah haji. Kemudian setelah meninggal dunia dibangunlah di atas kuburannya patung yang disebut dengan Latta. Nah orang-orang musyrikin Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata Allah. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 25. Iya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka berkata Allah. Ya. Tapi kemudian ketika dikatakan kepada mereka, lantas kenapa kalian menyembah Lata? Mereka mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3, ya, mana buduhum illa liyuqarribuna illallahi sulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka ya, Lata, Uzza, Manat ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Rupanya ya orang-orang musyrikin Quraisy itu tidak menyembah Lata, tapi tujuan mereka adalah menjadikan perantara saja. Ya agar mereka lata itu memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Sehingga mereka meminta syafaat kepada Lata, Uzza. Padahal syafaat hanyalah milik Allah. Makanya Allah dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan apa? kulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat hanya milik Allah saja. Siapapun tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati" لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga. Kecuali setelah Allah ridhoi dan Allah izinkan. Makanya ya ternyata orang-orang musyrikin Quraisy ya tidak menyembah Lata. Mereka meyakini bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy ketika berlayar di lautan dan ditimpa ombak yang besar, mereka lupakan Lata Uzza, mereka lupa. Allah berfirman dalam surat Hud, "Ya fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina din." Apabila mereka berlayar di lautan dan ditimpa ombak besar, mereka segera berdoa hanya kepada Allah saja. Mereka tinggalkan ya Lata, Uzza dan yang lainnya. Falamma najahum ilal bar, tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyriku. Ternyata mereka kembali berbuat syirik dengan cara itu. Ya. Maka dari itu, ya menjadikan perantara orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, ternyata itu adalah perbuatan kaum musyrikin, ya Quraisy yang hendaknya kita jauhi. Ya. Adapun perkataan dia bahwa di zaman Rasulullah tidak ada kata salah, kata siapa? Ya gitu. terkadang seseorang mudah sekali menafikan, meniadakan dengan mengatakan nggak ada zaman Rasul, ya kata salaf. Bukankah ya disebutkan dalam rednasai Nasai Nabi SAW bersabda kepada Fatimah anaknya sendiri ya beliau bersabda kepada Fatimah apa mas salaf ana lagi. sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku Rasulullah SAW mengatakan begitu kepada Fatimah sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku ya. Dan penamaan penamaan salaf sama sekali tidak pernah diingkari oleh satupun ulama dari zaman tabi'in, tabi'un, tabi'in dan setelahnya. Ya. Ini dia Al-Auza'i mengatakan alaika bi athari man salaf. Hendaklah kamu mengikuti jejak-jejak salaf. Ya berapa banyak para ulama mengucapkan kata salaf dalam kitab-kitab mereka. Ya. Itulah akibat daripada kurang kalau di zaman sekarang sebutnya kurang piknik ya. <laughs> ya kurang piknik ke buku-buku para ulama ya untuk menul, me, melihat ada nggak sih ulama terdahulu dan zaman tabiin tabiat yang mengingkari kata salaf. Kok tiba-tiba anda mengingkari sementara ulama yang sangat banyak ribuan tidak ada satupun yang mengingkarinya bahkan memujinya. Ya. Seperti Al-Imam Al-Ghazali sendiri. Ya, beliau ketika mendefinisikan kata salaf siapa? Ya, salaf adalah hum ashabu Rasulillah. Mereka sahabat Rasulullah SAW. Al Imam Al Baijau Al Baijui dalam kitab Jawharatul Tauhid dan Jawharatul Tauhid ini jadi kita perujukan di negeri kita ini mengatakan salaf adalah mereka tiga generasi yang diutamakan. Ya, tidak ada satupun ulama yang mengingkari ucapan salaf. Ya, yang mengingkarinya adalah karena kurang piknik itu tadi. Ya, Allahu a'lam. nah, nah Ustaz. Dan uh, pernyataan tentang mana salaf adalah masuk dalam kategori bid'ah. Bagaimana penjelasan tentang masalah itu Ustaz? Itu dia, ya. Kok baru ada orang di zaman sekarang mengatakan bid'ah, sementara para ulama terdahulu tidak ada satupun yang mengatakan bid'ah. Siapa pendahulu Anda? Ya, dari para ulama dan yang mengatakan bahwa penamaan kata manhaj salaf itu bid'ah. Siapa? Anda ulama? Apakah Anda sekaliber Imam ya, Auza'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari yang mereka hafal ratusan ribu hadis? Mungkin saya yakin 40 hadis pun Anda tidak hafal. Tapi kok sudah berani untuk menyalahkan para ulama? Ya, sementara para ulama banyak menggunakan kata salaf. Ya, dan mereka tidak mengingkari penamaan kata salaf ini. Ya, Allah Nah, jazakallah khairan Ustaz. Dan satu pertanyaan yang terlewat tentang bagaimanakah hubungan persaudaraan dengan saudara yang karena sebatas saat ini ternyata jadi seorang syiah secara jelas. Kita berusaha untuk dakwahi dulu. Kita berusaha untuk nasihati dia. Kita berusaha untuk ajak dia kepada sadarkan dia tentang kekeliruan Syiah, ya. Ya tentunya cobalah ajak ustadz-ustadz yang kokoh keilmuannya tentang masalah syiah ini untuk nasihati dia atau berikan buku-buku yang membantah keyakinan dia upayakan dulu ya berikan hidayah mudah-mudahan dia dapat hidayah yang namanya manusia bisa berubah ya mudah-mudahan dengan cara kita terus mendakwahi mendakwahi mendakwahi ya tapi kalau dia mengajak dialog jangan karena kita keilmuannya sangat minim ya dan barangkali syubhat dia kuat, maka kita berusaha untuk coba berkonsultasi dengan para asatidah yang memang uh, fak dalam masalah syiah, syiah ya. Banyak kok di Indonesia ini seperti Ustadz Agus Hasan Basori ya. Beliau betul-betul sangat ya paham dan sangat dalam pemahamannya tentang masalah syiah. Ya bisa dihubungi beliau konsultasi dan yang lainnya atau banyak membaca literatur literatur literatur, literatur ya yang membantah pemikiran-pemikiran mereka sehingga kita betul-betul faham siapa mereka untuk kemudian kita berusaha untuk membantah dan memahamkan dia ya Allah nah. nah, Ustaz jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz dan mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar oleh ibu yang bertanya tadi dan semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendawakan saudaranya Taip, kita angkat berikutnya pertanyaan melalui telepon kembali ya silakan ya, ya. ya mohon maaf Bapak mungkin dikecilkan suara televisi dulu Bapak atau ibu ini yang bertanya, mohon dikecilkan dulu salah televisinya. Ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Ruslan di Aceh, Ustaz. Pak Ruslan di Aceh. Silakan Pak Ruslan. Iya. Uh, saya ingin mengajukan dua pertanyaan ini, Ustaz. Iya, silakan Pak. Yang pertama, apa namanya? Di masa kehidupan sekarang ini siapa yang yang lebih pantas ataupun dari kelompok mana yang bisa kita apa namanya menganggap eh, al ulama'u warasatul ambia Ustaz. Kalau dari masa tapi ini itu sudah pasti oh tapi tapi ada main itu sudah pasti para empat imam nama sahabat. Tapi kalau tingkat masa imam kalau masa tingkat kita masa sekarang ini siapa Ustaz? Ya, ya. Terus yang kedua, mm -hmm. dia mau menanyakan eh, apakah sekarang orang yang mempelajari ilmu-ilmu bela diri itu dengan dengan dinamakan apa namanya eh, lupa saya yang yang jelasnya sifatnya tenaga dalam itu yang bisa terjadi hal yang luar yang luar biasa itu bisa di ini bisa dipelajari kadang-kadang tapi itu bu, bukan dari ini bukan dari ban tuan jin supranatural namanya sudah teringat saya. Apakah hmm. apakah itu benar Ustaz? Ya. Apakah apakah kita dibenarkan untuk mem pelajarinya ya Pak ya. Baik. Mempelajari ilmu bela diri jenis tersebut. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Ustaz, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Eh, tentang ah, siapakah yang bisa menjadi rujukan dalam masalah din yang disebut dengan warathatul anbiya yaitu hakikatnya para ulama. Ketahuilah Bapak bahwa ulama itu bukan milik kelompok tertentu atau negara tertentu tidak. Setiap mereka yang kokoh keilmuannya tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW dan ilmu-ilmu alat, ya, berupa bahasa Arabnya, ilmu usul fikihnya, kaidah fikihnya, dan dia menguasai ya ikhtilaf-ikhtilaf para ulama dan menguasai tata, tata, tata cara mentarjihnya, maka itu bisa dikategorikan ulama. Iya. Di mana syarat ulama adalah dia betul-betul menguasai itu semuanya dan mengamalkan ilmunya. Ya, maka tidak disyaratkan ulama itu tidak tidak ada kesalahannya. Karena manusia semua pasti berjatuh kepada kesalahan. Ya, tidak ada satupun di dunia orang yang mengaku bahwa dirinya tidak mungkin salah. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'." setiap anak Adam pasti jatuh kepada kesalahan. Iya. Hanya para nabi saja yang maksum. Adapun selain para nabi, maka tidak maksum sama sekali. Maka, ya kalau kita melihat di zaman ini ada orang yang memang ilmunya kokoh, kuat, masya Allah. Ya, dan mereka bisa menjadi kita jadikan rujukan di dalam fatwa dan yang lainnya, ambillah dari mereka. Tapi jangan kita menjadi orang yang fanatik kepada dia. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ulama itu hanya kita jadikan wasilah saja untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan sebagai tujuan. Ya. Makanya ketika terjadi perselisihan para ulama, kita lihat mana yang lebih mendekati kepada dalil. Ya Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Jika kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari al-haq kebenaran. Iya. Karena Allah memberikan kepada kita akal pikiran untuk mencerna tentunya. Cobalah berusaha sekusungguh sungguh kita melihat dan mencari. Dan tentunya memang yang paling selamat adalah kita merujuk kitab-kitab para ulama terdahulu. Kenapa demikian? Karena kata ya Abdullah bin Mas'ud, فَإِنَّ الْحَيْءِ لَا تُؤْمَنْ عَلَى fitnah." Orang yang hidup itu belum belum aman dari yang namanya fitnah ya sementara orang-orang yang sudah meninggal dunia dan mereka wafat di atas Islam dan iman dan selamat dari fitnah itu sudah alhamdulillah sudah selamat makanya iya kalau kita merujuk kitab-kitab para ulama terdahulu itu lebih selamat bagi kita sebetulnya walaupun kita sangat membutuhkan ulama di zaman ini untuk memahamkan iya sangat-sangat karena Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Ya. Siapa ahlinya? Maksudnya itu ahlu dzikri artinya ahlul Qur'ani wal hadis. Orang yang betul-betul ahli dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui betul bagaimana tata cara memahaminya, ilmu-ilmu alat tentangnya. Ya. Wallahu alam. Kemudian yang kedua Pak, bahwa siapa saja yang mengaku-ngaku dia punya kekuatan supranatural, ya, maka ketahuilah bahwa itu tidak mungkin berasal dari apa namanya karoma, karena karoma itu biasanya datang tanpa dicari, dia datang dengan sendirinya. Maka siapa yang bisa mendemokan karomahnya itu hakikatnya dukun. Ya kalau ada dia berkata, tapi saya mendapatkan kekuatan ini dari ayat-ayat Al-Quran. Kita katakan, kalau itu benar, tentu Nabi dan para sahabatnya lah yang pertama kali melakukannya. Apalagi di zaman Nabi peperangan itu setiap bulan. Kenapa Nabi tidak mempelajarinya supaya mereka mempunyai kekuatan supranatural, tidak mempan dibacok, bisa berjalan di atas air. Ternyata Nabi saja di perang Uhud bocor. Giginya patah. Nabi berdarah-darah. Subhanallah. Maka ini semua adalah tipu daya syaitan untuk menyesatkan pada manusia. Oh, ya Allah alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ini wabillahi taufik Subhanallah bihamdik. Asyadu alla ilaha ila anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.